Bismillahirrahmanirrahim wa arba'atun min nuril qalbi. nun ja'iun min hadarin wa suhbatu salihin wa hibbu dunub al-madiyah wa qasrul amal. Wa arba'atun udah perkara papat iku min nuril qalbi. Iku setengah sangking utawa arba'atun utai perkara papat min nuril qalbi kang bagian sangka cahayane ati utawi sun zaidun. Ya sami mawon. perkara papat sing terhitung termasuk nuril qalbi cahayane ati. Papat minal kisoli sang boro tingkah min nuril qalbi buka hitung termasuk cahayane ati. Ben aku ben atimu padang gak budet iku kudu nglakoni barang papat. Siji batnun iku weteng jawon kang lesu. Lesune min hadarin krana eling pangeran. Eling nak sebab pangan udah dihisap Nah barang haram jadi energi maksiat, nah, itu jadi energi syubhat. Ini mangane ojo agak-agak. Di ajli taya kudim krono eling, krono demi eling, eling terjaga. Taya nah, pun mana manane terjaga. Wat alubin dan siap-siap. Jadi mangane rapati warak dan siap-siap nak ngelakoni perintah Allah itu endek. Hisapnya gak endek. batu solihina lan ngantani wong soleh. Ail khalisina tiga wong kang murni kabeh sing terlepas kabeh fasa fasadin sangat saben barang rusak. Masuk hasil wong soleh khusnudon. Wong bulat-bulat wis khusnudon ya. Wa hifdzun nudubi lan jaga dosa, marane ngeling-eling dosa, ngapalo dosa. Khusnudon manane ngapalo. Kowe ngapalo dosa almadiati kang wis liwat. Di dosamu sing mbok liwat itu apa apalo. Om tau pacaran, tau bulan, terus nia yo niat boleh duit khusyuk yo boleh simpati wah sih bener-bener wah loh? mau apa taruh anak gue berdua doh wah wah sopan yo ya, niat pun dihormati wong ane yo pun disegani wong wah apa lo semua sisi salahmu gak apa lo engko ora waras Wahib wa hifdzunubi lan ngapalo bro bro tuh? Soal kang kamu liwat di ayat tadzakar gambare menawa ngapalo sapa wong hak ing adzunub almadiyah mana bisa tani ketemu enggak gak sok suci Suatu yang sama sekali waktu apa? Yang zaman kuliah pacaran terus bareng jadi kiai ketemu era karwan jadi ekstrim lah kok kok pinter gue orang ekstrim zaman gue cek pacaran kok penak loh gue yang ngeleng ngeleng dan nak ngukur Islam gue rapati ekstrim masa lalu gue kubi bulat temu zaman mau ngorok guling bareng jadi kiai dia tegas iya karena gue lagi waras lah tidak apa Pondok ora oleh nyekel HP ngene padahal dene boten meh mati. Lho tak kiai ngene ora cocok wong kok lali asal usul. Ora oleh ndok wedok fitnah, lha sing gonta ganti pacar dhisik sapa. Mulane biasa wae urip. Terus kula dengar, pokoke urip rasa usah sok suci, rasa sok najis ya biasa. Kumpul sampai ada orang jelas, padha ada jelas kumpul. Sing jelas namun Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah sing adzohir sing jelas sing zahir. Liyane iku ora jelas. Rokok kamu ya jelas, ya padha ora jelas penting ya sungkem nang pangeran sing jelas dadi kawulane Allah. Pangeran wis arek datar pangeran. Swarga yo gelem pun rokok. Bodoh-bodoh raro alamat. Santai wae Ya wonten wali tak kok ya nek rokok piye. Ya biasa. Loro ben rokok, tapi oh tapi nunjuk roh ibadah Allah lah bingung panas sih orang kurang mati <laughs> ya udah mas lalu kita pilih jalur wali itu ya monggo <laughs> tapi uang sing keyakinan yang ngono iku ora bakal mlebu rokok tapi nak kowe keyakinan lu dijajal jadi <laughs> kalau dulu di kitab karangan wali, top wali top sih Alam taro ya, kau pernah dulu dari pangeran. Rokok kau yang ngono panas, kok iso ngelola kehidupan di dalam rokok yang pangeran. Jadi ini nyifati. Jadi kira wani ya Dan ini tak lapor wali ku dan melok daftar itu yang nguci nyali ning kira nopo. Ya tapi tak angen-angen bener wali. opo kau orang hebat. neng suwargo hitet hebat. Beda dari muakan nikmat koyo ngene. rokok ya hebat. Wong koyo ngono diopong kok iso Allah njogo napa? Mulane kabehne wong mukmin iku apik. Mergo kabeh iku kang wong mukmin mu ya tanazzalul amru baina guna kita alamu anna wa ala kulli syai. Wong mukmin guru apa wae iku mau nyakseni, mau dadi ngerti nek Allah ala kulli syai. Ono wong mulai cilik sampai nganti tua iku ora sensitif. Santai. Sing ora tau mondok men pacaran, ono agama tertindas iki sensitif ora karuan lha yo kekuasaan yang e pangeran kuwi ora usah protes apa ora usah protes biasa wae to biasa wae kula niku bolak-balik kandhani tiyang kudune pondok ngeten-ngeten Jadi nang nanti mondok, boten nanti. <laughs> Aku tak kuya kuya, sakum kudroy pangeran. Apa? Kudroy. Biasa, wae ora urip biasa wa qasrul amali lan kecenderee amal. Dene amal iku ora suwe-suwe, ora usah kakean. Enggak ngurut suge, kowe enak terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anakmu saleh, putumu saleh ora sak bae ngono. Pokoke urip ngene apa? Urip ngono Wa qasrul amali lan nyendak angen eh hafsuhu teksingan ngendalen amal. Hafsun maknane bumi, bumi menjara, menjara nyendak iso kowe wong nak ning penjara kan artinya segalanya terbatas. Kala dawuh sapa Abu Thayyib Abu Thayyib. Manjala sama sama niati asnafin zada buah sama niati Mante nih wong jala saya gelem nunggu sapa man ma'a sama niati asnafin sertane wolong golongan. Orang yang mau berduduk-duduk nih bertemanan dengan lima kelompok zada mengko bakal nambahi iman zada mengko bakal nambahi iman sapa Allah Allah sama niati asya ing wolu pira-pira perkara. Manjala sama alafnia zadal wa hubbatiyya. Man te sapane wong jala saya lungguh sapa man man ya sertane pira wong suka. Ya ada mung nambahi iman sapa Allah Allah hubbatiyya yang seneng. Jadi gue rezekimu dua ontel kok ya, melungguh kok. Jagungan kok numpak Ferrari, kowe Ferrari loro kowe malah Baru ya. batilan seneng dia yang dalam dunia. Wa man tisabari wong jala kalungguh sapa man malu fuqara sertane pira-pira fakir khasola mukhasil al-qadim man syukur syukur. Warido lan rido bikismatillahi ta'ala klan ada wong tangan. Lan rido ana wali sing ane rumah sakit. Mau delok wong ono sing sikile putung, ono sing di selang. Terus gue delok ngono rak syukur. ane kena kepen syukur ono rumah sakit neng ICU. Nara kue ya paling sikat satu. Wong ono wong napa sih sing kuro ada di bolongi. Kowe ngene kis gagal. Aku eh, kono dolan di rumah sakit terus. Enak keseringan gagap copet malah repot. Setelah kok adoh. Waman desa pari wong jalasa lugu sepeman mak sultani serta raja, raja atau penguasa. Raja sering dolane penguasa. Mesti jaga mengko nambe iman sapa Allah, Allah al qaswata ing atase ati wal kibro sombong. Iku mesti. E eh, raja ora dolim piye penguasa. Ana kasus sapa wae iku dianggap tangkap. Tangkap adi. Koyo ini paling bener. Wis mesti ngono. Di demo tersinggung, nah, hal apa saja dia itu e, memberi keputusan. Jadi nanti lali nanti ini ku mahkum lali jadi ulama itu berat, jadi ulama itu nak suan itu kayak raja. Kalau nanti mau coba tentang kitab-kitab kasamu atau tentang kitab ya tentang kitab hikam. Ini wonten pepatahnya ten. Innalil ilmi tubyanan katubyanil mal. Saya ulang lagi. Innalil ilmi tubyanan katubyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelajutannya sendiri. Tubyan itu lajut, lajut itu ya lajut barang elek katuyanil mal koyok lacute wong sing duwe duwe. Kalau kalian malah ulah apal tek tek tek riwayat itu. Innalil ilmi tuhyanan katuyanil mal. Ilmu itu di tingkat kelacutan koyok lacute wong duwe nopo. Duwe. Wong duwe duwe, wong duwe kekuasaan, terakhir wong duwe ilmu, itu potensinya adalah lacut. Lacut itu ya lacut, lacut itu gak benar. Misalnya begini ya, saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya pelaturan lubang masyarakat uang cash misalnya uang tunai ya mungkin niat saya baik apalagi pas itu saya ikhlas untuk negara tak sumbangkan eh, bisa saja ada orang-orang yang kreatif yang biasa mandiri yang biasa berpikir jauh terus berpikir itu udah didik karena melatih masyarakat koma Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi. Karena punya nah punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau termasuk tipikal wong alim mboten nanti ngundang Bali santri merah tahu juga. Juara oleh bapak rara Wuhira tersinggung acara tenggeng Kulo karena nanti jadi wong lapuk misalnya gini contoh paling gampang kalau di murid Rukin Ken Senin gini gondu Rukin itu kalau nggak kerja Senin itu keluarganya gak mangan karena dia rezekinya yauman biomet rezekinya mau cukup makan saya nah lucunya saya karena saya ini orang makan ulama yang makan pikiranku Senin mau takjak happy happy mungkin takjak dulu taman atau takjak ngurusi tamanku atau luma-luma segera jelas sifatnya hiburan. Dalam hukum Allah tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut rohin golek berdoain, yaitu yaiku nafkah keluarga. Tak ajak ke sesuatu yang nazah yang sifatnya mau bisa bisa. Harusnya saya ini sesadar-sadar itu dosa besar menarik seseorang yang dalam konteks berdoa yang wajib lain, ke sesuatu yang tidak prinsip. Lucunya karena saya ini kiainya, saya mulia tersinggung murid-murid dulu apa diundang orang teko alasan. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas tinggi. Apa mana gue terima pertemuan partai? Apa mana gue sosialita? Dan gue termasuk. Ya rasa tersinggung nak rata tak timbali. Kok potensi fikir-fikir ini uripe nak gue berdoa. <laughs> Paham Wah. Iku sirine kena opo Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng wong pikir, tapi ora ono tarikh Nabi nimbali Bilal, nimbali Abu Bakar. Nimbali Abu Bakar. Orang kelas menengah karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu berdoa itu. Mergo rezekine aman apa? Karena kita ben sering tak di kene aku Gus, tengah omah wonten duit aman. Silahkan timbali kula setiap saat ATM bojo kula 200 yuto, anak kula Pulau kula gambar 300. Yakin sering tak tiba. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang Lha iku kathah lho bang Kiye ngoten. Kowe pancen ora tau ngaji sing ikhlas. Ada ada santrinya misalnya kerja nyon sewu ning kuli bangunan atau apa saja lah yang penting. Kadang kita kok ijo ning desa ono bunga iki sing sifate iku ape digopot, aksesoris. Padahal santrinya boleh aneh nyowo Tapi kayak ini omah api pikirannya wes masih sore. Gak untuk dibuang. Nah, makanya innalil ilmi duyanan katulyani. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih ngeri lagi. Oh dia itu manusia yang bisa salah nanti kebijakan diprotes surat terima karena punya otoritas. Dolim lagi. Ada uang sing penguasa itu tambah atas Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia di dunia itu kan nggak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan. Misalnya kita di depan Allah itu mahkum alaih, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean corong akeh kan Gus Bak ini jenengan. Kalau saya terjebak setan iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya yang menentukan siapa santri sombong, siapa santri baik. Kalau saya uang sing lali pengiran kancane setan. Itu bodoh sekali saya kalau Harusnya saya sadar, saya ini mahkum aleh. Orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar, saya pulang sampean itu perintahnya Allah. Termasuk aturan perintah saya harus eh kelas. Nah, sing goblok yo maklumi, sing goblok yo kersane Allah. Nah, sing pinter yo maklumi yo kersane Allah. Nah, sing sedengan yo kersane Sehingga saya ini selalu memenotorin, aku hukumku ning ngarepe Allah ku piye? Wong aku yo mahkum aleh. Allah itu sing ahkamun hakimi. Tapi enggak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Orang tua ya kadang kurang ajar, paling yang anak itu hakim, subjek hukum. Padahal nanti anak nakal, dia itu sudah kena objek. ini kok haram, terus anak nakal. Atau ini, ini orang yang anak, yang tentunya anak enak. Kan semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anak nakal, itu anak itu Dewi ya, nakal asal sulit jelas kok ditakok. <laughs> Bapak ya ora soleh-soleh banget. Rezekine ya ora halal-halal. Cara istighfar ya ora akeh-akeh. Ora produke ngono. Nah, iso. Kok malah takok. Goblok kok ora Ya biasa misalnya anakmu nakal mesti ya, ya Allah Gusti, kula nakal ngene kok jenengan waris dimo nakal anak kula. Ketoke pesir medium. Terus nakal kula riyin. Alhamdulillah. Terus bengi istighfar, tolong Gusti dikurangin akal anak kula niki. Saya ulang lagi, ya, aku pengen para pangeran. Sadarlah kamu itu makhluk, makhluk itu mahkum oleh orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kalau aku kiai, mulang sampai orang dorong akeh rakyat kiai ini sampai. Tapi saya tetap harus sadar, saya ini juga kena objek hukumnya Om. Jadi misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim. Wajib mulang, wajib ikhlas, wajib syafaqoh akeh walasi. Minimal tak ekspresikan mulah saya itu rasa remongkan sampai. <coughs> Karena tadi orang-orang dalam berdoa ini kalau dikongkon nabi itu sedok. Karena dalam konteks namun. Dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu berdoain, ayo alumni bodoh-bodoh rata-rata konteksnya berdoain. Berdoain di pangan saya kira ono, di tabes yang mini. Jamu bojo wingi rong bar iki diterusno ndak. Krungu ora kabar setruk kok sampe. Kok malah dikompor mau pertemuan alumni, kadang hal-hal yang enggak penting. Pertemuan alumni itu urusan penting berdoain ngono. Hadepi masalah gede ora apa-apa, perkara bikin seragam piye <laughs> caca. Santri ape kontak berdoain ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye. Terus takoki pangeran dijawab piye. Sama anak eloro loro, ditinggal berbagai rapat alumni nonton Kewani, jadi ketemu pengiran satu Tapi kiai kok kalau minoritas, kalau itu salah lagi apa? Keserana ikatan alumni, tapi apa nerano bingung? Bingung itu aku nentang, ya aku maslahat. Setuju, rotok goblok, tapi <laughs> sebenarnya. Kalau tak mau ini, kalau dia nengke istihaq kok takut aku, ya kon ya, lalu aku kita kok Mau dong alim ya, saling anut, merik ketua tapi orang kayak saya itu tidak perlu banyak, tidak baik. Karena alumni itu ajang silatur Rasul ya biar seperti itu. Mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik, yang ditulis baik, misalnya konten silaturahim. Mungkin kayak saya dapat baik, karena saya jarang silaturahim. Tapi ini bab tuhian saya baik, karena dapat tuhian. Yang kok cocokkan yang maksa, poinnya banyak mana. Dan itu fair saja, tidak apa-apa seperti itu. Sementing kue neng dunia ku yakin nak kue ku mahkum alam, mau nak ngajem kue, kue ku yakin nak kue ku mahkum. Jika misalnya bujumu wani kue, eh kudu sadar. Bojo kok nggak setia, orang orang teko. Apa ning hatimu tahu setia? Kowe entuk bujuk iku ora nampa takdir, mati matimu kan rapat gelem. <laughs> Lah kowe ora pati gelem iku diekspresen Allah gawe bojo tukang brontak. Mergo atimu dhewe brontak. Angger Bandung ora wong nurut pucuk kok ngono. <laughs> Bareng mulai apa gawe bojomu ngamuk-ngamuk. Lah iku kan ekspresi soal watimu. Kok malah pucuk orang nurut. Ning yo bojoku itu nurut. Lah aku kan nurut iku kok atimu ngene. Lah sampean disoting kabeh kowe pengiran takwane atimu. Eleng eh, kowe kowe. Tobat yo. Ya? Apa ora usah tobat? ini ora usah kok yo ya baleni meneh. <laughs> Biasa wae, tapi aku yakin, Ayo yakin, apa yang kita alami sekarang itu kafe itu cerminan sama aku. Mana jauh dari nabi al mukmin al mukmin al mukmin itu miratul mukmin, wong mukmin itu nih wong mukmin. Kue kancanan wong liyo ikhlas, dalam wong liyo yo ikhlas. Kue kancanan wong tua mak wong liyo beku kue yo tua. Mana anu wali itu sini wali atfal, wali sing kok janji deh. Kancanan sopo ya alami wae sekolah rano po. Biasa wae rano po. Buen Nah, kancanan orang dewasa gue repot, banyak kepen. Kancanan dosen bentuk akses, kancanan pejabat bentuk akses, akses. Pernah di Pondok wali, Pondok wali ngono akses ke dia wali. Pokoknya pulau eling-eling lagi, pokoknya jadi anak seneng pulau eling-eling, pulau jadi nganteng dunia itu objek mahkum aneh. Ya, sing jadi hakim, sing tukang nilai, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira iso nilai misalnya santri buat timbal di rata kok santri sesat. Tukul kiai ini kok kira iso. Iso wae santri mangun berdoain, kue nyelok mau urusan sing tidak print. Cara hukumnya Allah kue sing salah. bang ya? Lo soal hukum adat manusia no santri ya kebenu hukum adat, tapi kira sama melo-melo. Memang ada desa, ada di hukum konsensus pesantren yang salah disalahno santri ini udah dibalik aja orang oke itu ben hukum adat seperti itu. Tapi kita tetap anut hukumnya Allah. Dewa iso wae sing salah ku aku. Wong iso wae sing tak delok ku wong sing dalam konteks nglakoni verdi apa? Lha ora kiai sadar ngono kabeh wis berkah. Padha enak. Meskipun santri ya di keyakinan menurut kiai ini wajib. Nah ini kan kode enak ya kan. Kiainya menjaga konstitusi hukum be Allah. Kan santri ini karena makomnya santri juga hukum hubungan ini dengan kiai. Sehingga kode hati. Bisa iki ora rata-rata kiai ku nganggo hukume orang Ora nganggo hukume pengira, semau gue. Sembrono, gak wali blas. Angel daftar wali saya angel. Mare ini gue boy sambil sebagai suami geman nganggep dunia ku hakim. Gue ku ya makum. Aleh sing kena kita be ya Allah wa asyiruhun nabil ma'ruf yen ngandani bojomu sing apik. Fa ing karib dumuhun fa asa antakrahu syai'a wa ja'ala fihi khairan Kasih, ya. oh, Iso wae watak bojomu sing kira seneng, itu ning watak sing kira seneng itu justru banyak kebaik. Kalau bojomu cerewet ngamuk kowe, ya ate. Misale teh bojo apa ngamuk ya tonggo, <laughs> malah repot. Yo to. Kowe dhe bojo wayu senengane njaluk duit, kowe ya ape? misale jaluk lanangan yo? Oh, malah kadut wong liya, kira-kira yang dijaluk iku ya. Alhamdulillah kok jaluk, jaluk lanangan yo malah koyo ompok. Ya semua ngono disyukuri yo kok malah pro. Jolak jalur duit dan terus yo nantang. Ya wis tak jaluk wong liya. <laughs> Bojomu yo goblok kok ora ora pinter ngene. Mbah sabar ngaji iki pinter ya ora apa. Kelas <laughs> kula ra seneng karo ngaji wong itu. Bahaya anak kula ini. Gue Godekne pinter malah repot. Anggap aja HP, kabeh. Wah, gak maksiat tuh apik. Kabeh ono Waman panik wong jala salugo sepeman manisa itu pira perang wito Wong sering jagon wito bisa ada bakal nampi ku iman wong wa jala blok kos nopo lan syahwat. ikop ya blok tenan. Lah piye ngape perang pikirane lipstick onon negara Indonesia gak duwe ngene pikirane shopping, fashion jadi oh, geblek ya wong jadi geblek. Waman panik wong jala salugo sepeman setan itu cacili istada mengko tambah sepemenan lagi sangking barang sirapan. Jangan baca cilik orientasinya ini juga. Mana kayak orang tua isok game. Lah batur ya anaknya main HP game akhirnya bapaknya kato. Mana saya kayak orang tua pinter main game. <laughs> Tadi anaknya dulu game nangis. Main eh, dulu game dulu game. Bapaknya batur itu kok asik tertarik. <laughs> Para anak ibar bapak itu menurut kok. <laughs> Nah itu waman sama asiknya dari istata. Bidallah. Kalau sering rompet tuh. Kalau dolan mulai, oh, ini Gus pengen jumpa api. Mereka dolan eh, anak, mereka anak ibar bapak esek. Allah karim, ya Allah, ya Allah. Istri Waman jalan sama asibyan isda terminal lahwi. Waman disapare wong jalan saya ku lungguh sop meman ma'al fusaki serta ni berobong fase. Isda tambah sop meman minal jaro anti sangking wani, jaro wani wani sing kemelindi ala dulu yang atas sing lakoni so watas atas fit taubat nunda-nunda tobat wong kanyaran wong fase itu nambah wani itu ini punya nyata itu saya pernah baca di salah satu tarikul umam sejarah beberapa umat itu ada orang itu pernah menzina dari semua suku di dunia gara-gara dia ketemu orang aku serasa orang wedok satu dari berbagai suku itu kompetisi supaya yang dirasakan lebih banyak akhirnya katut seperti itu. itu artinya kandang non fasek yo nambahi fasek karena pasti kompetisinya juga urusan hal halal sing coba sekarang sama hitung saja ada orang mati karena oplosan itu sebenarnya orang-orang waras gara-gara kancaran fasek waras hilang waktu wani kok bertus itu nantang, ah, aku bertus bebegon wapi. Ujung-ujungnya mergo tantang tantang Jadi karena komunitasnya orang fasek tantang tantangan akhirnya terus jadi oplosan. dulu kan nggak karena nafsu mabuknya, karena sentimen ego ya. Ego nggak pernah, nggak mau kalah ya sama apa? Peminum yang jam banyak, pezina itu juga banyak. Dia sebagai lelaki mungkin cukup secara kejiwaan biologisnya zina sama orang satu. Tapi gara-gara banyak komunitas pezina, orang rasa wong Cina tuh, orang rasa wong India akhirnya termotivasi untuk merasakan semua itu bahaya makanya oleh ajaran pasir teman-teman pasti seleranya itu akan menambah selera ke fase itu bahaya. Makanya ini jelas. Waman jelas sama al fusat mesti isda dan minal jaro adi ala dunuk batas yesid taubah. Orang berkawan orang fasik pasti tambah berani melakukan dosa dan menunda atau Waman desa pada wong jala salugo sopeman maaf solihina serta negara prong sholat. jinan sing syukur sing ngaji ngaten iki milih-milih kan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala. Wa fadzakir kita ngeling nongko inama antara wong. Kita mau ngeling, Yang ngiling di bang pidato, jelas materi ini semendikan ngaku kitab. Sengarang barokah wali, sopo sengarang wali ini menghajar ala sekolah. Sengarang kitab ini guru ini Zakaria nopo. Jadi alim alimnya wong Mesir ini Syekhul Islam Zakaria. Niki guru ini. Itu alim, guru ini. Zakaria Lansori, kada murid ini Hajar ala kitab Dia kada murid sengarang 40 Murid. Mengenai ngaji ulama itu paling kan berkisah sanate jelas. Saya orang Ancaran wong fase, wong macam-macam dari dunia, egaliter, egaliter ya, egaliter buahmu, karuan apa isa, sebenarnya orang bisa serap sama nonan, rawan bisa itu repot. Kandaran wong sopo wae bukti populis, bukti egaliter. Kandaran wong tertutup, wah itu eksklusif. Iwak bahasa politik, uh, para pangeran ora usah nganggo bahasa iku tok ngomong karena akhir kena nganggo bahasa iku. Iya. Kepen para pangeran kok acara nang saleh ngene, kancane nang fasik ngene kok malah aku Lho kiai kok malah nganggo bahasa saiki. Gak boleh Gus kita hidup inklusif, kita harus fokus fokus buahmu lama ngomong-ngomong ngono. <laughs> Terus ora usah ngomong politik ngomong ngono ya kepen. Pancen wajib tebar pesona, Gue ada melo-melo apa. Kita harus nganggo terminologi nih ulama. Kandaran mau itu malah pintu Kandaran tak cilik, ya tambah atau main game. <laughs> nah kandaran apa saya tambah wani mbok pengen. Kandaran wong alim barokah, kowe wong alim orang mbok kita malor itu loh keren kesane kowe wong alim. Terus tetep gaya apa? malaikat dulu itu dulu kita coba kita sampai di malaikat itu nak nulis itu rapati detail, sing detail itu pangeran. Nah, malaikat itu rapati detail. Oleh malaikat itu pena, terus. Ngadepi malaikat itu penak, Oh nama malaikat, malaikat itu ratau suudon, jadi pena. Lalu kalau pulau perak bisa sawah catatannya saya, terus gue kitab ngalor gitu. Sama tak nih, malaikat itu gawe gaji nabi. Ya tak malaikat nafikum malaikatun bilaili wa malaikatun binar. Jadi malaikat nih sing tugas demi. kira mulai teko. saya kira jadi kan mulai teko terus ora sampean ngaji. Ya ngaji. gue Gusti. Jamaah itu sebab pas ngaji ini, kamu kita apa pikir? Nasi itu ribat. Ngaji, orang tahu sudah paham tau Masuk Taurat, seniman tapi ya mau buku-buku Indo ya ora usah. Nah, enggak. malaikatnya habis subuh itu terbang naik. Digenti malaikat sing. Apa sampai medeni kowe pas ya subuh. Ini malaikat takoi pangeran. Piye kowe kau laku piye jar? Ketika saat datang mereka sholat, ketika saat pergi ya mereka sholat. Itu mau deh nih medun pas apa do sholat maghrib. <laughs> Pas dia toto-toto ngesif apa munggah, apa do sholat subuh. Dia ngerai sholat lapor tengah tapi tengah-tengahnya domino. Malaikat <laughs> sih wajat nahum yusolin, watarab nahum wa yusolin, yusolin dari wajat nah apa? Eh, saat Saatnya nahum wahum yusolun, watarak nahum wahum yusolun ini. Pas kalau teko, ya pas sholat. Pas sholat maghrib. Pas kalau terbang, ya udah sholat. Subuh mana dong laporan. Jadi malaikat itu gampang. Dia penak lah Mana nama malaikat itu rawani nyisap wong, masyhur dengan cerita-cerita. Ono wong fase. Ya fase-fase tenan. Nyewa wong loro. Ya duwe, nyewa tenan. Ya nyewa riswah-riswah. Risma gue risma, kok orang no KPK ya, sumpah. Kok ibu aku nak mati kayak kudu muni iki wong apik iki wong apik. Sebuah yo. Bayari. Barang mati tenan tanggane ra ono sing jare wong loro iku tok. Iku Iya kok ono sing nyeksaini uang apik wong enak kali ra karuan. Singkat cerita, wong iki yang kuburan itu sepuro kaya pengiran. Mergo disesani uang loro. Padahal sedih bayaran. <laughs> Mergo malaikat ditakoki pengiran. Iya kan malaikat. Allah sing nyangone wong apik wonten Gusti Khalid. Wis ya kono to. Dia ora mikir iki. Nah. Nah kenapa Allah melakukan itu padahal Allah bersaudara itu bayar ini unik ya, Allah Allah sangat ya berarti dia Indonesia iman nah kesaksian itu penting Berarti dia ini jadi imam, kesaksian itu Dan kalau penting dengan bayaran pun tak lakon itu. Ya ya jadi pengiran itu itu unik. Tapi pengiran itu gampang. Jadi pengiran itu orang orang person person, tapi orang kelakuan ini dia maklumi. Lakok kau kalau jalan politik kok tebar pesona ya, itu turut itu pengiran. Lalu pengaruhnya juga gede mengiati tebar pesona itu turut itu pengiran. Mas pengiran nanti keamankan, yuri idul ajilata, yuri ajal nalahu fiha Nasya liman lurid sekarang dunia tahe. Jadi malaikat itu ratu kang sudon kok sampai enggak gampang malaikat itu gampang. Jadi aku bawa kitab malam itu malaikat takut. Ini lu saya betul kita malam itu. Wana teo nyerangkan barang demi ngaji <laughs> Orang kok Cedak, tapi paham tuh orang Terus hasilnya sausi ngaji outputnya piye Bangunnya seminar tapi tak pernah mau <laughs> berubah. Orang-orang tahu tak kok Nah, ngaji Gus Pak tolong tahun produksi piye, hasilnya piye, tambah soleh ta ora, iku wis narasumber kan. Mereka ora tahu mikir ngono iku ora tahu. Hasilnya piye iku bangun seminar tapi seminar. Wah, mereka ora tahu seminar pokoke nulis bar ya wis lah. Mulane iki sementing magrib jamaah, subuh jamaah kok laporan pulau medun. Pas sholat pas kula naik. Ya? Lah padha kok sing malaikat subuh mulai setar. Kok nutupi asar, asar wis toto-toto. Dadi akhirnya ya Gusti pas kalau medor ya sholat, pas muka Sholat. Aman pokoknya aman. Aman ya. Ya, dadi semua malaikat ora tahu takut takut mah. takut takut Lah kok takut gue nih gue ning gone ganggutan terus pakai uang buta, malaikat tuh juga ra wani. <laughs> Aku tenang guys Cuma air repot, ya, malaikat rakabe ora malaikat pencatat, malaikat adab wani lha <laughs> iku. Wah, iku ora pantangan kan malaikat adab ora orang pantangan. Malaikat rahmat orang ngudo wedi. Oh, gue priayi lah, malaikat malaikat pen priayi. lah, oh, malaikat adab wis gak priayi wis ora ngudo dangdut terus. Tenang ae tetep ngontrol gitu. Lah malaikat malaikat adab apa malaikat rahmat? <laughs> Sing gak Waman desa sapane wong jala go sapa man soli dina ne bro prong soleh mesti isdada mengko tambah sapa man robatan yang seneng fitoatin dalam Wong kumpul soleh terus sesuai seneng kok. sampean kumpul pulau tetep minimal kepengen ngalim. Nah, misalnya mana kesampaian kepengen anak ya alim, tetep lumayan. kanjaran wong alim kepengen ngalim, nah kira kesampaian kepengen anak ya Karena ya jajal ke kanjaran wong suke kanjaran wong fasik. Ya tadi ada kompetisi ngerasa no berbagai jenis perempuan, berbagai jenis narkoba. Ya. Bahkan ketika ditantang kancane oplosan yang paling ekstrim mereka terbangkitkan egonya karena kancane wani virtus. Aku wani virtus baik Ini kan semua gara-gara pertemanan. Ini betul. Hmm. Sampai ada ego tersulut kan gara-gara semuanya karena apa? Pertemanan. Harus jelas ya ini dari ulama-ulama Rian yang wong kancaran wong mesti nambahi wani neng pangeran. Paham ya? Istata minal jaro ati alat zunum. Paman desa pada wong satu dua sepeman malu lama iserta negro pro ulama kamu mengko tambah sepeman minal ini sangi ilmu wal amali lama. Wal makola tu tema kola robiya kasyarata kang empat belas. Iku akhatim alasom sanggeng khatim alasom rahmatullahi alaihi anahu kola. arka arka bila arba'atin. Fadawahu se sefadawahu kadi batu Man nih wong ida iku nyongko sapa man mengklaim cara bahasa Indonesia iku luwih plus. Iki mengklaim. Mendakwahkan diri maknane mengklaim, mengaku bahwa dirinya seperti itu. Dia ngakoni argaatan ing barang papat minas sifat sing sifat. Tapi bila argaatin kelan tampo barang papat minal adillah sing boro bukti, dalil bukti. Orang yang mengklaim punya watak empat tanpa diperkuat oleh bukti empat Pajak walu mongko tekleman iman, dakwa iman iku kadibatun iku goro. Pala tugalu mongko raden tompo apa dakwa. Kama kola kaya dawa sobat dun sebagian ulama min bahril khafif. Intakun farisan fakun ka'aliyin, au takun syairan fakun kabnihan. Kuluman yadda'i bimale safihi kadabat syawahidul intihan. Intakun namun ono siraku farisan kok tukang penunggang kuda. Kowe nak petarung sing cakap, Rian Faris mana ada petarung ya, karena dulu orang tarung itu pasti pakai kuda. Jadi tarung Rian lebih angin terus gue pedang, ijat numpak nopo kuda dan sasarannya sulit. Karena musuh itu pakai rom ibaja juga pakai helm-helm anti pedang. Jadi satu kesempatan musuh musuh itu sulit sekali. Dan dulu yang punya keahlian itu percakapan itu Sayyidina Ali. Intaku namun Allah siraku farisan. gue kan gak mbak kuda orang ketemu musuh <laughs> jeblok sih. Jadi rasa kentang ini, di bacok. Lagi kudane negar wis tiba tiba. Ah sira bakat sholat keliru terus. Intaku namun ono sira farisan itu tukang naik kuda fakun mengono ana kali kali niku si Sayyidina Aku takut untuk misalnya misale keperono sira sairan penyair fakun mongko ana sira kabihani Ibnu Hani. Dia penyair terkenal di era itu. Kalau mantis nih wong dai kang ngeklaim sokoman di maklam perkara lain kang orang ana mai ma feeling daleman. Orang yang mengklaim dirinya seperti ini misalnya, padahal ndak gak dapat mengkonggoro ing iman gak dapat mengkonggoro ing iman opo syawa itu ini. kani opo bukti-bukti ujian. Ya nanti akan diuji. Karena lo wong nek nyai pertama semangat, kok diuji di pangeran. Paling rangan di mang tahun sekitar asli ini. baru ra wis ora jatuh deh. Wong nyanyanya arang anggur wong disalah. Nah, orang anak kuat suwe barno, kan rasa kepengen jatuh, kok jatuh di barno. Orang anak kuat suwe. Abet, gawa agama itu abut, Nak nuduh wong gampang, tapi gawa agama itu barno ra utus. Kaya wong ibu ibu suka belanja-belanja ning mall, kok bangkrut dhewe kan. Ora orang ribet. Paham ya? Ana wong sok ramah mbek bojo mergo nutupi kebejatane, mergo ning jaba selingkuh ning matek ramah. Barno ra usus ya konangan. Oh, pengeran itu gampang, bar kadang-kadang Wah, Jawa hidul syawahidul lihat. Jadi orang mengklaim sesuatu yang dia ada dalam kapasitasnya, pasti nanti terbukti jauh. Menurut bahasa saya ini nanti diuji oleh hukum sosial, pasti nanti konon. Manit da'a hubbawahi walam yang tahi an maharimillahi ta'ala faja'wahu gadi. Ini contoh empat yang yang tentu ulama contohnya tentang takorofil Allah. Man desabane wong idda, itu mengklaim sopeman mengklaim bahwa dirinya itu kubawoi mengklaim yang senang Allah. Tapi walam nyantahi lan orang mendo sokoman tidak mau mengakhiri sokoman an kita ala sangking biro-biro barang sing diharam Allah taala. Pada waktu mongko peklemanin eman, Iku kisbun iku toka dibun goro sami, kisbun iku dibun iku Orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah, tapi amin ngelakoni barang haram maka dia pasti pembohong ati krono wani neman ala kurbi himahu ing atasnya marek di batas larangannya Allah Ta'ala. Iman itu batas akhir sangka larangan Allah. Ini berkatus tengene hadis ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himahu himaha rimu. Setiap raja itu punya wilayah yang enggak boleh tersentuh dan wilayah yang enggak boleh tersentuh dalam hukum Allah adalah batas-batas barang sing diharamno Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya raja tertentu kan punya wilayah nggak boleh dimasuki orang lain. Nah, Allah juga punya wilayah yang hambanya nggak boleh masuk wilayah itu. Disebut wilayah haram. Allah wa inna li kulli malikin iman wa inna himawahi wa maha mahari. Waman tesapane wong kita iku ngeklaim sapa man hubar nabi ing seneng kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Tapi wa tapi ora seneng sapa man al fuqara ing boro-boro fakir, ora seneng kanjeng orang fakir, ribet. Wal masakin kanjeng orang miskin. Aku ora perlu kancanan wong miskin, kan wis miskin dhewe. <laughs> Dadi ora perlu. Aku seneng Nabi kudu kancanan ya wong fakir. Ora perlu kan. Wis kamu membawa fakir sudah kemana mana Pe turu ya mbek fakir, atus ya mbek fakir. Lah sapa kok Yo ya kowe dhewe iku. <laughs> Paham, dadi luwih penak napa? Luwih napa? Atus kula ngono tenan. Kan wong kudu kancanan ulama. Kula penak ora perlu kancanan ulama dhewe ngono. Dadi penak. Kayak kancanan. Dadi kok kowe barang wis penak. Kancanan fikir fakir. Kon fakir dia Gus. Dia awake kancane dhewe Gus menapa kancanan wong menapa? fikir Man te nih wong ida aku ah, ngeklaim sopeman, man kuban nabi yang seneng kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Bakari lan ora seneng sapa man. Kali gawe gedeng ora seneng al fuqara an grobrong fakir wal masakin. Pada wau mengko te klaim man buka dipun. Kali anahum kurang satu nang fakiran masakin ahbab dulu grobrong kesayangan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke wong rawani kancane orang melarat mergo piye bulat Nah, tapi nak kowe ora perlu mah mergo wis melarat dhewe Mas penak lah. Wa man sabane wong tidak ingin klaim sapa man kubal jannati ing seneng swarga. Tapi walam yata sodak lan orang klaim sodaka sapa man. Bima klan perkara daya saro kang dadi gampang apa malah ketiman. Baca wa klaim klemane manu berarti wong muni seneng swarga tapi ora tau sedekah. Sedekah ora kudu mata yang Mataya saralah yang gampang saja bagi dia. Misalnya ke dosen gajimu patang juta, sanggupnya yang tiap gajian 200 hilang. orang yang gue pekerja pabrik gajimu ya satu juta atau tiap bulan yang gue sing selawe aku bilang gue pangeran. Tapi konsisten. Mata yang sarola. Allah itu tetap suara. Kenapa saya katakan konsisten? Barokahnya konsisten istiqomah tadi, nah, lama-lama sudah kau itu jadi kebutuhan, apa? jadi kebutuhan. Dan itu jadi mudah sekali karena lama-lama spontan ya pokoknya sudah tahu, dan gampang bima kaya sarokan namu bima kaya sarokan waman desa pari wong idda'a iku ngeklaim sopeman khofan nari ada orang mengklaim kalau dirinya itu takut neraka tapi walam yang lan orang mendo sopeman anil dulu bisa ngebiro orang bilang takut neraka tapi kelakuannya menduruso Batak wabu mengkota wiklemane man buka dikuni mustikoh Karuan wedi neraka kok amen nglakoni barang sing dadi pengantar ke neraka. Iku sarap. Bola dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh puji ya, batin naru bisyawat. Kutibat dan tutupi apa anarun rokok bisyawati lan boro-boro syahwat. Wa kujibat lan den tutupi apa jannatu swarga film agari lan barang-barang sing Artinya gini, neraka itu dimulai dari kita melakukan banyak syahwat, Suwargo itu dimulai atau ada dapat didapatkan dari sesuatu yang tidak kita senangi. Tinggal zina aku rasa senang gue butuh tinggal zina. Sholat subuh gue rasa senang gue butuh sholat subuh. Ngalah mbek tombol gue rasa senang gue butuh ngalah. Wal gue harus jangan no emo emosi. Jadi semuanya itu tidak menyenangkan. Jadi barang-barang semua suwargo semuanya tidak menyenangkan. Tapi ku awal gue lebih nopo suwargo. Terus mulang ikhlas itu kan gak nyeneng. Karena pidato ono orang untuk nyenang. Iya, piye-piye suarga itu sing rapati nyenang kok napa? Yo wis. Ya sih iku pangeran kersane lakoni ya. Perwang riwayat yang hadis sebab Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Muslim, anak biurata sambil aku. Wahada utawi iki kumin jawami kali ini itu setengah sangking kata konkrit jamak itu kata yang mencakup semua afrodnya semua jadi jamak kan dalam bahasa Arab Rasulullah itu nak ngendikan sesuatu yang terkait itu itu pasti tercakup jenis jenis kali. Jadi Nabi Dawe simple, tapi telah mencakup semua yang dibutuhkan dalam dawe itu. Jadi sasarannya kesampaian kabe jenis Jawa mil kalim. Makanya uti itu bil Jawa mil kali Aku itu Nabi sing ditetir sesuatu yang detail, yang jelimet, aku iso nyampe. Maksudnya iso ibarat, iso nembung, iso terang. Tidak misyawati di dalam terang. Min Jawa mi kalim, ini setengah sangi jamiul kali Ini pokoknya kalam sing jamek mana kalang sing mencakup semua yang dibutuhkan Di dalam syawat di dalam biro-biro syawat maidu wafil hadi lan ing dalam dukung cara kiku nih gegere gegere itu dukung ala toati yang atasnya barang-barang toat Fakaan nahu mongko koyo kaya sedunia kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pola dewasa sopo Nabi Layu solu ilal jannah illa bertiga bil masyarakat layu solo ora iso tentu tumeka napa ilal jenati maring swarga illa bintika bil masyakoti kecuali pelawan ngelakoni biro-biro barang sing repot iki pertama sesuai sebagai baik-baik saja pokoknya lebu suargo itu kudu ngelakoni barang-barang sing repot tapi tentu itu pertama saya ulang lagi nanti kalau sudah e, jiwanya benar nafsunya sudah benar maka itu jadi indah sekali wala ilan nari lan ora mari neraka apa illa bi syawati syahwati kecuali lawan nglakoni pira-pira syahwat. Jadi pengantar surga adalah irtika bil masyaqqat, pengantar neraka adalah taatis syawat selalu melakukan syawat. Ngeten kula terangno nggih. Nabi ku bayangno itu swarga iku kaya ning dhuwur. Jadi swarga ning dhuwur kan. Enggak bayang dhuwur gunung. Neraka iku jurang. Kira-kira mlebu jurang ngambek tok dhuwur gunung gampang sih jurang nyemplung jurang Mulane kiai-kiai kuno zaman Wali Songo nak darani mlebu neraka iku glundung ning neraka. Mergo mlebu neraka ora perlu ikhtiar. Angger kowe sing pinggire ben karep glundung ngono ae wae kapas. Lah kenapa kok glundung kula bolak-balik nerang nori zaman awal-awal kula ngaji nang mriki. Gembok kowe eling tapi ra ngara eling untung ae sepakat lali. Kali ku ya apik njen menungso kok ora oleh di wong nak rokok kan tak warai. Jadi kita contoh nanti rasa jajal dan rasa mlebu. Gulu itu dicancang ning kene ngeten. Wajah al itu tenggene surat Yasin sebutin. Yasin wajah Allah min ijin itim satau ijin khalfim satan pas terus wajah Allah min baini itim satau min khalfim satan sena fa mulai sunu. Boten boten seni. Fa hum milalat qali fa hum mahun itu. Yasin masa aku terus Al-Qur'an lagi. Tanjilah mari ahli lomba. Ya. Napa piye? Piye kan kowe ora tau Oke, Apa Oke, Apa? Mustafa menang, kowe mau terus. Ben ketok kafet to. Ben paling gak iso bodoni ngomong nak kowe kafet, tapi ora usah tenanan. Piye piye ayat piye? Nak urut piye? Ayo kan urut lah wis ya, urut lah. Bener, kan bedoro apa yasin. Terus sing penting apa? Pasti sing kira Jalan ben Wa ja'ala sadda wa min sadda Inna ja'alna fi Anakim iya ilal atkon Jadi Ini rokok ini loh, praktek nol Tapi gue sebenernya praktek ya Ini loh, wongnya itu kena Loh ngeten loh ngeten Jadi kita dicancang ngeten jadi wis pokoke ngono kabar yo. Ya, Akhirnya uang buder, mereka ditekok. Jadi jenggule iku ning dagu ning janggut. Ngeten, nek kan kan dengkule dag. Umur dicatang ngeten. Akhirnya kan buder, terus dicoancang aja. jadi wis Baru cancang ngono terus tidak kok neng tebing. Neraka posisinya wes men miring. Miring, wah miring banget. ya teman delok ya wes ora Malah nih posisi Neng kemiringan 360 munggah. nak wong nggawa donya akeh, nggawa dosa akeh, iku bebani. Kira-kira berat badanmu mbek dosamu akeh. Ya, ya jawab. <laughs> Akeh dosamu, mulane istilah kan nabi congkel apa munggah suwargo beban tentang dunia itu lereni perkara ini kan aku beban akeh tukang ngerasani uang, tukang top tukang mitnah uang, wah itu beban wakah itu kudu dilereni munggah nah, Mulane istilah Quran fala kata hamal aku aku baru dalam munggah kue kabeh mesti ngalami munggah dalam lereng gunung sing terjal sing munggah wama adroka mal akobah. Lah carane piye kowe iso solusi muga akobah? Kowe ning dunya kudu fakku rokobah, bebasno budak. Lah saiki ora ana budak. Ya minimal ngene nek ora ono budak, misale kowe dadi kiai bebasno santri. Mau cuman kok kongkon wae nganti ra kok ngurusi keluargane amen kok kongkon wae. Kowe dhe anak ya ngono. Anak nak duwe keluarga ya sebeno, ras maslahat ya sebeno. Ora sampean mbok celuk. Kan ini pake lali tapi kan ini ibu lali tapi bocah bapak pecah Ben ora wis penting maslahat ya cocok akhirnya bebas nawang liyo sesuai ngelakoni maslahatnya masing kecuali ramah maslahat ya terpaksa ditinggal. Ya, Jadi maslahat itu faktor rokok ditinggal. Awit amun fi yaumin di masuk atau kamu zaman di dunia punya orientasi ngekei mangan wong liyo nyukupi wong liyo cek wong yatim cek wong mis itu satu-satunya cara supaya bisa melintasi nopo Nak carane glundung pangeran ra maringi cara. Wis oh, gampang. Ya perkara glundung wae kan gak butuh teknis dong. Gak perlu panduan teknis itu nang glundung. Wis ra carane glundung. Mulane uneke pangeran. Dadi Allah iku ra maringi cara mlebu neraka mergo gampang. Lah biasane iku iku milih sing gampang. Ya iku protes apa milih sing gampang ya. Mlebu neraka mlebu swarga gampang piye? Podo Malah nek istilah neraka itu seperti wa kuntum ala syafa hufratin minan Sebagian ayat itu ala syafa jurufin Jadi neraka itu posisinya wis kemiringannya luar biasa. Lah aku itu wis ning pinggire pas. Jadi karek sithik wis Ambek swarga kowe ning kaki ijek ning kaki gununge ora munggah. Ora munggah ke nggo beban. Dosamu sak bego-bego. Ya wis lah bang, ora bego sitok kang pirang-pirang. <laughs> Dicancang. disebut walayah milun na asqalakum wa asqalam ma asqalihi. Jadi nggowo beban. Bebane ora bebanan tok, bebane wong sing mbok sesat gue Tapi mbok sesat tok kan apa hmm. Nah dukung si A wong gue mbok dukung, padahal mbok dukung kadang wong fasik. Iku walayah milun na asqalam Gumbas, walah wala yahmilun kolam asqalakum wa asqalam serentak Ya, dosane wong liya kok tanggung. Iku disebut wa min auzari alladziina yudillunahum bi ghairi ilm. Dosane wong sebut sesat mau ya kok tanggung. Mari kula suwun jenengan sing seneng ngaji, tetep ngaji Baru kayak ngaji kan ilmune sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. apa jelas, gurune jelas. Sehingga insyaallah fatwa fatwanya bukan sesat menyang kalau apa kau fokus nggone berita-berita sing rame neng TV, iku ora dadekno rido rane pangeran. Atau fokus boleh sesuatu sing dadekno ridane pangeran kancana wong suke ini, ngene, orang nong larat mari ini, kancana nong saleh kok malah menribet anu tema neng TV. Berarti ki didikte ambek jurnalistik. Wong Islam itu dunia didikte ambek hukumnya Allah Subhanahu Wong Islam kok dididik buat breaking news. Lu kok goblok ya, kawan kadang yo dosen, kadang yo ya kiai. Kalau nanti saya sering ditamu kiai, gus pun gus berita kok lebih nyata. Tapi kok kiai kok didikte lebih bikin. Tapi kiai didikte lebih hukumnya Allah Subhanahu. Astag, astag kalau wes keliwat. Mungkin kiai kok didikte lebih berita di TV kan yo dosen profesor, tapi lebih cinta nunggu berita jeneng. Jadi apa kamu lani Allah, udah pemtek no caranya boleh ditanya Allah Subhanahu. Enggak ada dua ngomong, ya apa? ah jadi ngomong nol isi, ngomong nol kok nerang dong Dan anak diterang dong berapa paham. Ya tau orang gue gue tenang, ya tau. Ya ya asli oleh apa paham tuh. Asli boleh gue, gue. Asli. Asli. Lo jujur pun. Apa? Ya, jadi mlebu rokok gampang di swarga. Mana mau kuno iku pinter nak darani gue glundung ding itu posisi gue, gue, fa ilal asqam fa hum muqma'un. jadi dengkulmu dicuancang, ditemplek nono janggut, tanganan ditancang dakok guri, nopo ini ban kamu jidok, ya wes bunter bu, bunter nenggone daerah neraka, sing kemiringannya wes karek gelundung, jadi rapor malaikat nyaduk rausah, jelas dong. Terus kok ceblok eh ngenteni 70 tahun lagi dong iso. Wah, itu wis munggahe wis iso bayang. Barang sing diceblok non rokok itu ing iso ngenteni 70 iso munggah. Wah, nak fadl ya Allah. Ya. Bener apa kecemplunge ngeteni. Dadi gue harus wing-winge harus wis sowan. perlu muka munggah ya. Lah iku nak wong sing saleh-saleh koyo kowe iku nerakane iku sing nyemek-nyemek doh-doh ku nyemek-nyemek. Iku pas nyemplung wis ketemangsan. Lah <laughs> iku golek temangsangan iku. Kowe agar sering sedekah oh, kowe ono sing dadekne gue teman. Golek ya makome golek teman sangat. <laughs> Ya kan nek wong kafir, wong munafik ning neraka kabeh sing sabina qoriban sing 70 apa kedalaman 70 tahun mau kowe sing temang. Lah iku malaikat akan nyafaati goleki kawulaku anggere sing temang sang berarti duwe. <laughs> Terus produk gampang lah. cek cedok temang. Pokoknya nak kedalaman yang orang meter kan cek itu. Lagi kalau tak kritik, Iki ana tutup lagi. Lucu gua tuh ana neraka. Ya ora wajar atine. oke kene kan. Kusuk kok sebelum nang neraka iki masuk ora ya. patah, Lah yo iya, baru kayak kusuk mulane tak mangsang. Jadi kayak kudu jabar kayak kusuk mulane apa? Mangsang. Mangsang. Nah, itu terus dicubuk. jadi orang-orang sing doh-doh itu kira-kira yo ya nyemek-nyemek. Ono sing neraka iku mau guna kbi, jadi ning neraka ora nganti mata kakine ora nganti kelok. Ya mau mergo mana tenanan, saleh tenanan, oleh niat dadi wong itu tenanan. Cuma kegawa zaman tetap amen rodok maksiat lah iku sebenarnya nyemek-nyemek. Lah iku cek gampang raine cek ketok. Wong ra padha kok citra-citra to. Cara aku liwat cek ro iki iki. Iku cek cek iso durus ya napa? Cek iso durus Surat pembebasane cek iso. Tapi nek wis saf ina korifan sing kedalamane 70 tahun. kia ini sing ngurus rawan. Mesti mesti iso balik lagi. Oh, tak jamin sing ngurus wae. Ora wani. Nanti rasa mlebu pusing jenis itu kan nggih? Insyaallah mboten niku jate wong munafik innal munafiqina fitar kil aswali. Nanti kan rasa munafik. Faka anahu mongko koyo koyo sedure Nabi ku dawuh la yusolu satruse paman mongko nih wong koroko. Iku wes buka sopo mantan nyuwak sapa mana hijab hijab. nih antara neraka dan kita itu ada hijab dan hijab itu masih tertutup. Harusnya dibiarkan tertutup, rasa bersuai, malah Oke Dengan melakukan syahwat Kowe berarti nyuwek hijab. Malah pola berarti mancing sopom. Mangko Allah gak janin rokok ditutupi oleh pengeran Malah kok suwek, kayak belusuk. Jadi batas itu aja ono malah kok suwek. Dewi. Udah ada akhirnya guling-guling mam. Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah,